Ustadz bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Tawa orang zaman dulu jadi cuma sikit-sikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Perempuan itu makhluk yang lemah walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi saw berpesan khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar. Dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali. Dia hanya ingin kau usap kepalanya. Dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah manggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah biasa, tapi kalau dipanggil Ya Humaira, wahai engkau yang cantik putih kemerah merah Pak Ustaz, boleh saya panggil bini saya Ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustaz, apa-apa. apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya Ya Hajar Aswad. Ngamuklah orang. Istri saya mualaf. Dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan kata emaknya mengancam sahabat Nabi kalau kau masuk Islam aku tak akan makan hari pertama dia tak makan hari kedua dia tak makan hari ketiga badannya lemas apa kata sahabat ya ummi oh emakku ingkanat laki mi'atu nafsan andai kau punya seratus nyawa keluar nyawamu satu persatu aku tak akan meninggalkan agama ini pucat juga mak ya jangankan satu nyawamu mak seratus nyawamu keluar nyawamu satu persatu aku tetap tak akan meninggalkan agama ini akhirnya hari ketiga tuh makan mak mop-mopan aja tuh saya sudah satu tahun menikah tapi belum diberi amanah keturunan amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa taala Rabbi habli minas salihin doa siapa Ibrahim alaihissalam berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amuhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun? Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah. Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak nurhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap Usaha. Banyak-banyak minum madu kata kawan, minum. Makan uh, kurma mengkal, makan. Buat jus toge, buat untuk menguatkan. Apa saja kan selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam. Bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya dalam kitab Al-Luma karya Imam At-Tusi Saraj At-Tusi kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud ayo kita ke rumah wali Allah kata si Syekh diajaknya murid-muridnya ayo kita ke tempat wali Allah ayo ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah wali Allah tadi duduk dalam masjid inilah dia wali Allah yang mau kita tengok lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid maka saat itu juga Syekh mengatakan ayo kita tegak kita tinggalkan dia dia bukan wali Allah dia wali setan kenapa begitu Syekh karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat Idza ra'aita rajul kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma' bisa berjalan di atas air yatiru fil hawa bisa terbang di atas awan la tartar jangan kau tertipu karena setan bisa melakukan itu tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya jangan terpukau karena dianggap wali Allah jangan terpukau karena dia adalah profesor doktor insinyur Kiai Haji Buya jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar kalau kau sesuai dengan Quran dan sunnah ku ikuti tapi kalau tidak ku tinggalkan ada rule of the game ada aturan jangan taklid fanatik buta apa hukumnya bagi orang yang suka suuzon sama orang di akhirat kelak ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman ijtanibu kathiran minaz jauhilah prasangka inna ba'dadh-dhanni ismun karena sebagian prasangka itu dosa nampak orang wajahnya cemberut sombong dia sekarang mentang-mentang sudah kaya dulu senyum sama saya dekati dia kok kenapa tabayun jangan mudah ini langsung update status sombong dia sekarang datangi salam kok kenapa cemberut dari tadi kita kan lama berkawan itulah aku sedang ini kenapa ngomonglah Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut. Patutlah. Ayo ku bawakan ke dokter sana. Ya gitu dibawa ke dokter kentut aja dia tiap hari. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij. Ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij Dia tak menjawab Sampai yang ketiga tak menjawab Apa kata emaknya Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat Jangan matikan Juraij Sebelum matanya melihat wanita Tuna Susila WTS PSK Ahli ibadah anaknya Tak mau menjawab suatu emaknya Kerana dia anggap lebih mulia Menyembah kepada Allah Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Tas ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau ternyata penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. ni pengembala kambing hamil. Kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku. Tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak ditusuk Juraij. Telunjuknya ke pusat. Ya gulam, hai anak kecil. Man abuka. Siapa ang? bapakmu siapa who is your father bapakmu siapa apa jawab anak itu ra'il ghanam bapakku pengembala kambing apa makna kisah ini Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak jangan bilang hei hantu. Hei setan. Jadi hantu jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei gubernur Kepri. Hei anggota legislatif. Insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon jadilah. Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah Tapi si anak masih bandel Dan terjerumus ke lembah narkoba Apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk bulu bambu Biarlah dari rebung Rebung yang putih dibentuk melengkung Melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras hanya dua kemungkinan kalau tidak dia patah kepala kita pecah oleh sebab itu jaga sudah dimasukkan ke pesantren lari sudah diberikan Quran pondok tahfiz cabut sudah dididik tak juga Pak Ustaz la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita mudah-mudahan anak-anak kita soleh solehah insyaallah Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram apa hukumnya menimbulkan fitnah dak masafa khusma sofa dak makadar tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah anak tinggal di masjid anak muda datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang ditengok sama orang menjadi fitnah siapa tu pacaran fotonya pula ha, ada orang sedang salat di masjid ini orang mau fitnah kita maka kalau begitu keadaannya tapi kalau imam ini sudah tua tak tua tak nampaknya lagi mana gadis mananya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim datang kebetulan mahasiswi tak apa-apa tapi kalau menimbulkan fitnah namanya sadduz zari'ah menutup pintu celah fitnah lebih baik dia tinggalkan